Kita masih membicarakan tentang ulu manzilati ahli sunnah wal hadis. Keutamaan para ahli sunnah dan ahlul hadis. Wa bayan fadlihim ala ghairihim. Dan keterangan tentang keutamaan mereka di atas yang lainnya. Ikhwan fillah, mudah-mudahan masih ingat bahwa yang dimaksud dengan ahlul hadis atau ahlu sunnah adalah orang yang aliman bis sunnah. Orang yang mengerti ilmu sunnah wa amilan biha. Alim bis sunnah wa amilan biha. Tahu ilmu sunnah dan mengamalkan dalam bentuk prakteknya pada dirinya. Baru dikatakan ahlu sunnah. Memiliki dua perkara. Al-ilmu wal amal. Sehingga menjadi keterangan tentang keutamaan para talibul ilmi bahwa mereka para talibul ilm adalah orang-orang yang akan mendapatkan ilmu yang memuliakan mereka menjadikan mereka mulia kalau diamalkan dalam bentuk praktek sampai kita pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dalam syarah Ashabul Hadis oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah yang juga beliau bermadhab Syafi'i dan juga dinukil dalam majmuul Fatawa dan juga dalam siang Bahwa Imam Syafi'i menyatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis, an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hayyan." Jika aku melihat seseorang dari kalangan ashabul hadis, dari kalangan ahli hadis, pakar-pakar hadis, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan hidup. Lihat ucapan Imam Syafi'i. Kalau aku bertemu dengan seorang dari ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hayyan masih hidup. Apanya kira-kira yang disamakan? Kok dikatakan seperti melihat Rasulullah sallam? Apakah mukanya sama? Wajahnya sama, putihnya sama? Tidak sama. Rasulullah SAW sangat gagahnya, sangat indahnya, sangat putihnya, bersinar, bersinar seperti bulan purnama. Tetapi maknanya adalah apa yang ada pada dia dari ilmu semuanya mengenai Rasulullah SAW. Qawlahu wa bi'lahu wa sunnatahu wa taqrirahu semua ahli. Sehingga kamu tanya apapun kepadanya, dia akan menjawab. kaulah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini. Kamu tanya perkara yang lain, maka orang itu akan menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW begini. Rasulullah SAW begitu. Selalu dijawab dengan kalau Rasulullah atau Rasulullah SAW berbuat begini atau waktu itu Rasulullah SAW menyetujui seperti ini. Semuanya dari Rasulullah SAW. Maka ketika bertemu dengan seorang ulama dari kalangan ahli hadis, maka kita seakan-akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena jawaban-jawabannya semua dari Rasulullah SAW. Oleh karena itulah di dalam salah satu kitab sunan, kalau nggak salah sunan Tirmidzi, disebutkan di awalnya Barang siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah SAW yang berbicara. Seakan-akan di rumahnya ada ada Rasulullah SAW yang berbicara. Silahkan. Kamu mau tanya apa? Buka kitab itu. Qala Rasulullah SAW. Silahkan mau tanya masalah agama dalam masalah apapun maka akan dijawab dalam hadis-hadis tadi dari Rasulullah SAW. Maka siapa yang kitab-kitab hadis ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah SAW hayyan yatakallam. Ada Rasulullah SAW yang hidup dan berbicara. Ya, ini ucapannya ada dalam tulisan-tulisan tersebut. Sama. Demikian pula ketika bertemu dengan seorang ahlul hadis. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang bertemu dengan ahlul hadis, Bahkan beliau menyatakan aku kalau bertemu dengan ahlul hadis, pakar-pakar ahlul hadis, para ulama yang membidangi bidang hadis, maka seakan-akan aku bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan hidup. Ya. Silahkan mau tanya apa, dia akan menyatakan qala haddatsana fulan an fulan qala haddatsana qala akhbarana an fulan dari sahabat bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Ya. Seakan-akan Rasulullah SAW ada di depannya. Ada di hadapannya. Karena dia alim bisunanin Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Imam Ahmad dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Laisa قوم 'indi khairun min ahli الحديث hadis Laisa ya'rifuna illa al Kata Imam Ahmad rahimahullah, enggak ada satu kaum pun, satu kelompok manusia pun yang lebih baik menurutku daripada ashabul hadis, ahlul hadis. Laisa ya'rifun illa al-hadis. Mereka tidak mengetahui kecuali hadis. Yani tidak mengerti kecuali ilmu hadis. Maka sungguh aku tidak mendapati satu kaum yang lebih baik daripada ahlul hadis. Karena mereka tidak mengerti kecuali ilmu hadis. Ikhwan bin artinya mereka tidak tahu urusan-urusan kalian, urusan perkara tetek bengek, perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang membuang waktu, perkara-perkara yang begitu dia nggak suka dan nggak sibuk dengan urusan dunia-dunia seperti itu, sibuknya dengan haji Maka ini dikatakan khairun indi, khairu qawmin. sebaik-baik kaum adalah ahlul haji Demikian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wakala ayatan dan Imam Ahmad pernah juga mengatakan ahlul hadis afdal man takallamna fil ilm. Ahlul hadis afdal man takallama fil ilm. Bahwa ahlul hadis adalah sebaik-baik orang yang berbicara tentang ilmu. Datang seorang berbicara ilmu berdasarkan latar belakang biologi begini begini begini Datang lagi satu pakar alim menyatakan ini dari segi kesehatan puasa itu mengandung faedah sekian. Sholat itu adalah senam pagi. Kata si ahli kesehatan. Datang lagi pakar ilmu pengetahuan alam. Bahwa dalam Quran ini sungguh banyak mukjizat-mukjizat banyak betul-betul perkara-perkara yang belum dibahas oleh para ilmuwan yang ternyata dalam Quran ada. Seperti kisah lautan yang begini, lautan yang begitu, kisah bumi, kisah gunung-gunung, kisah oh, ini hebat. Didas, diterangkan berdasarkan ilmu pengetahuan alam. Ah. Datang lagi yang ketiga, menyatakan bahwa dalam Quran ini saya hitung jumlah hurufnya yang paling banyak adalah huruf uh, huruf apa kata mereka? Huruf lam atau huruf Dibahas. Ada huruf sinnya 30 ribu sekian. Ada jumlah ini sekian, jumlah ini sekian. Berarti ini adalah jumlah malaikat dan jumlah ini jumlah ini. Kebetulan. Mempelajari kirata. Kira-kira tapi nyata. Kemudian datang ahlul hadis bahwa ayat ini adalah begini karena Nabi SAW menyatakan begitu. Dalam masalah ayat yang ini Rasulullah SAW menyatakan begini. Dalam ayat yang itu Rasulullah SAW menyatakan begini, ayuhum afdal. Siapa di antara mereka yang lebih baik? Yang menerangkan berdasarkan dokteran? Atau yang menerangkan berdasarkan ilmu pengetahuan alam? Atau yang menerangkan berdasarkan jumlah huruf dan sekian-sekian? Atau yang menerangkan berdasarkan hadis? Ayuhum afdal. Hah? Ayuhum afdal. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ahlul hadithi. Afdal man takallama fil ilmi bahwa ahlul hadis orang yang paling afdal dalam berbicara ilmu. Apa yang diterangkannya pasti. Urusan agama harus memakai yang pasti-pasti. Kalau perkara-perkara pengetahuan alam yang katanya penemuan profesor, kita akan katakan itu belum pasti. Kenapa? Bisa jadi akan datang profesor di masa datang yang kemudian mengkritik penemuan kemarin bahwa ternyata yang ditemukan oleh Profesor Fulan di zaman Fulani itu sesungguhnya salah. Yang benar adalah begini. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Dari dulu perdebatan mereka menyatakan bumi itu datar, bumi itu bulat, bumi itu datar, bumi itu bulat. Silahkan. Kalian perdebatkan wahai ilmuwan, wahai para profesor. Tapi saya membaca ayat Al-Quran yang menyatakan Wajahal al-arda bisata. Kami jadikan bumi sebagai hamparan kata Allah. Selesai. Ya. Silahkan kalian berdebat. Ya. Sebagian menyatakan sudah dibuktikan kalau itu adalah bulat. Ternyata dibantah lagi oleh yang lain. Itu karena mata kita tidak mampu melihat lempengan yang sangat luas. Maka karena luasnya dia akan cembung sesuai dengan cembungnya mata. Ya. Paham ini maksud? Kata mereka, jadi sesungguhnya itu datar. Tetapi kalau mata tidak sanggup untuk melihat secara keseluruhan, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran sesuai dengan lingkaran mata. Apa karepmu wahai ilmuwan? Silahkan bicara. Al-Quran pasti benar. Ucapan kamu belum tentu benar. Kan begitu. Tapi Al-Quran menyatakan mana? Menyatakan bisa apa? Dihamparkan sebagai hamparan litasluku minha subulan fijaja agar kalian bisa berjalan di atasnya dengan mudah. saya hormati. Ini salah satu contoh saja bahwa yang paling afdol dalam berbicara ilmu adalah pakar-pakar ilmu hadis. Yang paling afdol dalam berbicara agama adalah ahlul hadis. Adapun mereka-mereka yang tidak ahli di bidang hadis hanya reka-reka atau reka-reka, menebak-nebak mereka mereka-reka ini kayaknya begini, kayaknya begitu. Ini sepertinya ke sini, sepertinya ke sana. Ini sepertinya cocok dengan ilmu fisika, dengan ilmu biologi, dengan ilmu itu. Kayaknya benar kalau cocokkan dengan penemuan kemarin, penemuannya si Fulan, penemuannya Profesor Fulani. Sudahlah. Jangan pakai tebak-tebakan dalam masalah agama. Kalau ahlul hadis berbicara dengan pasti, ini hadis hadis sahih, diriwayatkan dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi yang tiqah bersambung sanadnya, muttasil sanad dalam keadaan dia tidak syad, dalam keadaan dia tidak memiliki illah, tidak memiliki catat hadis, maka hadis ini sahih. Maka mereka menyatakan ini qala Rasulullah. Rasulullah berkata begini. Pasti. Kalau Rasulullah yang menyatakan pasti benar. Karena Nabi Allah SAW layan yantiqu hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu ya yang Allah turunkan kepadanya. Maka kalau Nabi yang bersabda, huwa sadiqul masduq. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat ketika menyampaikan dari Rasulullah SAW, sami Rasulullah SAW yaqul wa huwa sadiqul masduq. Aku mendengar Rasulullah bersabda dan beliau adalah seorang yang sadiqul masduq, seorang yang jujur terpercaya berarti memang ahlul hadis afdalu man takallama fil ilmi. Kata Imam Ahmad, ahlul hadis adalah yang paling afdal dari orang yang berbicara tentang ilmu. Berkata Ayyub rahimahullah. Sepertinya Ayyub As-Sakhtiyani. Qala inni ukhbira bi mautir rajul min ahli sunnah. Faka'anni afqad ba'd a'dha'i. Kata Ayyub rahimahullah, ketika aku diberi kabar, diberi berita tentang kematian seseorang dari kalangan ahlus sunnah, dari kalangan ahlul hadis, sungguh ka'anni abqadu ba'da abai, Sungguh seakan-akan aku kehilangan anggota badanku sendiri. Bayangkan. Kata Ayyub Sufyani rahimahullah, ketika aku mendengar seseorang ahli sunnah, seorang ahlul hadis ya, meninggal, tuwafa rahimahullah, maka aku betul-betul merasa kehilangan. Seakan-akan aku kehilangan anggota badanku sendiri, kehilangan tangannya atau kehilangan kakinya. Mengapa demikian? Karena mereka dalam keadaan sangat butuhnya kepada para ulama ahlul hadis. Kalau kalian merasa betapa butuhnya pada tangan kalian, untuk menulis, untuk mencatat, untuk berbuat ini, untuk berbuat itu dan seterusnya, tiba-tiba kehilangan tangan kalian. Apa yang kalian lakukan? Dan apa yang kalian rasakan? Atau mata yang kalian bisa melihat ini, melihat itu, bisa biasa membaca buku ini, kitab ini, kitab itu, masya Allah, bisa tahu si bulan, bisa tahu si bulan. tiba-tiba Allah cabut matamu, Allah jadikan buta. Merasa kehilangan atau tidak merasa kehilangan? Sangat-sangat merasa kehilangan sangat-sangat merasa kehilangan. Sekarang mereka, para ahlu sunnah wa ahlul hadis, mereka sangat butuh kepada para pakar-pakar ilmu hadis, para ulama ahlul hadis, sangat butuhnya. Mereka setiap ada masalah, nanya kepada para ulama. Setiap ada masalah, tanya kepada syekh. Tiba-tiba tuwafa syekh rahimahullah. Kehilangan atau tidak kehilangan? Kehilangan. Karena sangat butuhnya kepada mereka para ulama. Kalau para ulama digambarkan sebagai pelita-pelita yang menerangi, maka ketika tuwafa, ketika mereka wafat, berarti padam satu cahaya. Semakin redup. Ya. Dua meninggal, semakin redup lagi cahayanya. Karena dua pelita sudah padam. Ya. Kalau sebagian besar mereka wafat, maka sungguh dunia ini gelap dan masyarakat dalam keadaan tidak mengerti mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang, nggak tahu mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, bahkan nggak mengerti mana syirik, mana tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kata Ayyub Siqtiyani rahimahullah, kalau aku mendengar seseorang dari ulama ahlul sunnah, ahlul hadis meninggal, maka sungguh seakan-akan aku kehilangan anggota badanku sendiri. Berkata Fadl, berkata Fudail Ibn Iyaw rahimahullahu taala إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kata Fudal bin Iyad kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah dari dari kalangan ahlul hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah maka seakan-akan aku melihat seseorang dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau melihat seorang dari ahli sunnah ahlul hadis maka seakan-akan kita melihat seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa persamaannya persamaannya sama-sama ahli sunnah sama-sama ahli al-hadis. Sama-sama ahli di bidang hadis dan sama-sama orang yang mementingkan hadis dan sama-sama mereka selalu menerangkan dengan hadis. Kalau tanya kepada Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, kalau tanya kepada Anas bin Malik, tanya kepada Ibnu Umar, tanya kepada Ibnu Abbas, tanya kepada para sahabat manapun tentang masalah agama, maka mereka niscaya akan menjawab qala Rasulullah SAW. Mesti mereka akan menjawab, aku melihat Rasulullah berbuat begini, Aku melihat Rasulullah begitu, aku melihat Rasulullah mendiamkan seperti ini, mendiamkan seperti itu, mesti dari fi'lin Nabi atau qawlin Nabi atau takririn Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Itu para sahabat. Dan ternyata ahlu sunnah, ahlu hadis juga sama. Kalau ditanya, mesti akan menjawab Qal haddathana fulan an fulan sampai kepada para sahabat sampai pada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Sama. Mereka menjawab juga dengan ucapan Rasulullah, dengan perbuatan Rasulullah, dengan sikap Rasulullah, dengan apa yang mereka ambil dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini persamaan antara para ulama ahlul hadis dengan para sahabat. Perbedaannya adalah kalau para sahabat langsung menyatakan aku melihat, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam berbuat begini, aku mendengar Rasulullah berkata begitu tetapi kalau para ahlul hadis tergantung tabaqahnya. Kalau tabaqahnya tabaqah yang kedua, maka mereka hanya menyebutkan sahabat kemudian Rasulullah SAW. Haddathana atau an ibn Abbas atau an ibn Umar kala Rasulullah SAW. Kalau tabaqahnya yang ketiga dari tabi'it tabi'in, dia akan menyebutkan dari mana dari kalangan tabi'in dan kemudian dari mana dari kalangan sahabat baru kalau Rasulullah SAW. Haddatsana fulan an bin Zirin, uh, eh, haddatsana fulan An Hasan Al Basri rahimahullah bahwasanya Ibnu Umar menyatakan bahwa kalau Rasulullah SAW ya, hanya beda sanadnya ya. semakin jauh semakin panjang sanadnya. bin muslimin yang saya hormati. Ya. Tetapi persamaannya adalah mereka sama-sama menjawab dengan kalau Rasulullah SAW. Mereka tidak berani menjawab dari hawa nafsunya. Mereka tidak berani menjawab dari pikirannya sendiri atau dari perkiraan-perkiraan dari tebak-tebakan nggak mungkin. Ini ahlu sunnah. Adapun selain ahli sunnah dari kalangan ahlul ahwa, kalau mereka ditanya dalam masalah agama, mereka akan menyatakan dengan hawa nafsunya. Tapi sepertinya ini bagus. Atau kayak kayaknya ini lebih tepat. Ini lebih banyak faedahnya daripada itu. Coba bandingkan. Kalau demikian akan demikian, kalau demikian akan demikian. Dia jawab seperti itu. Maka sangat berbeda dengan ucapan para sahabat. Kalau para sahabat ditanya, mereka akan menjawab qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlul hadis juga demikian kalau ditanya pasti akan menjawab qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Fudail bin Iyad dan juga Ayyub Siqtiyani atau Imam Ahmad rahimahullah atau Imam Syafi'i semuanya menyatakan bahwa kalau aku melihat atau bertemu dengan ashabul hadis maka sepertinya aku bertemu dengan Rasulullah atau paling tidak aku bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al Hasan Al Barbahari rahimahullahu taala إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا sahibu ma'asi ya, zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuh ya. kata Hasan al-Barbahari rahimahullah jika engkau melihat seseorang ya, yang jelek madhabnya ini jalannya fasik fajir melakukan maksiat zalim tetapi dia adalah ahlus sunnah. Ini bukan orang sesat. Orang yang berjalan di jalan sunnah dalam artian pemahamannya pemahaman sunnah. Fashabhu. Maka tidak apa-apa berteman dengannya. Wajlis ma'ahu. Dan tidak mengapa kamu bermajlis dengannya. Fa'innahu laisa tadurruka ma'asiyatuh. Karena sesungguhnya tidak akan merusak kamu kemaksiatannya. Khamirin a'azakumullah dicatat oleh para ulama ketika menerangkan ucapan Hasan al-Barbahari ini yakni la tadurruka tidak merusak kamu saat itu ibtidaan itu catatannya la tadurruka maksiatuhu ibtidaan tidak langsung merusak kamu Kenapa harus dikasih keterangan ibtidaan? Karena kalau berapa lama akan berproses kamu ikut rusak juga. Iya kan? Kalau berteman dengan orang rusak, kamu akan ikut terbawa bersamanya sedikit demi sedikit. Yang dimaksud oleh beliau tidak merusak kamu, yakni tidak langsung merusak kamu karena ketika kamu datang ketemu dengan orang tersebut, kamu langsung tahu itu maksiat yang dikerjakannya dan apa yang diperbuatnya adalah kedoliman. Kamu tahu. Sehingga kamu akan berkata, Astagfirullah. Kenapa kamu mengerjakan yang haram? Kan begitu. Berbeda dengan kalau kamu duduk dengan ahlul bidah. Berbeda dengan kamu duduk dengan ahlul dalal wa ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat. Duduk dengan qadariyah, duduk dengan murjiah, atau duduk dengan kaum khawarij, atau duduk dengan mereka-mereka, kelompok-kelompok sesat, atau para kaum reaksioner teroris. Kalau kamu duduk bersama mereka, bisa-bisa kamu saat itu juga tertipu. Saat itu juga tertipu. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan berbicara seakan-akan dengan hujah, seakan-akan dengan dalil, padahal isinya kesesatan. Maka kamu tertipu. Apa yang merupakan kebid'ahan selalu dibungkus dengan berbagai macam perkara-perkara syubhat yang terlihat seperti dalil. Padahal syubhat. Terlihat seperti dalil. Sehingga kalau kamu duduk bersamanya, mendengarkan ucapannya, langsung kamu tertipu. Wah iya juga, benar juga ternyata. Saya besok ikut ikut perang melawan kaum muslimin. Langsung terbang. Tetapi kalau kamu duduk dengan orang yang berbuat dosa, kamu akan mengatakan ini dosa. Sehingga imma kamu menegurnya, imma kamu memperingatkannya, wah imma kamu tidak suka dengan perbuatan itu dan itu yang paling kecil, iman yang paling lemah, tetapi saya katakan tadi ibtidaan yang tidak langsung rusak. Tapi kalau kamu terus menerus lama-lama terbiasa dengan kemaksiatannya, kemudian menganggap remeh dengan kemaksiatannya, dan kemudian kamu akhirnya terbawa dengannya. Ya, hati-hati. Jangan diambil kesimpulan berarti kita boleh berteman dengan orang-orang rusak. Jangan. Ya. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Akan ikut agama teman dekatnya. Ya. Sehingga kalau teman dekatnya rusak, kamu jadikan teman dekat, maka kamu akan rusak bersamanya. Tetapi kalau sewaktu-waktu kamu duduk bersama mereka, yang keluar paling tidak kamu menasihati dia. Sampai kapan kamu mau berbuat seperti ini terus? Sampai kapan kamu berbuat dosa seperti ini? Kapan mau taubat? Karena kamu langsung tahu itu maksiat. Tetapi kalau seorang mubtadi' dal, seorang ahlul bid'ah dalalah, kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh sesat, maka ketika kamu duduk bersamanya, dia mengucapkan ucapannya, kamu tidak paham kalau itu kesesatan. Kamu mengira itu benar. Eh, iya, ternyata benar juga. Ternyata Mu'tazilah itu punya dalil juga eh. Ternyata kaum Khawarij itu ternyata dalilnya kuat juga. Eh. Akhirnya termakan bersamanya dan kamu sesat bersamanya. Eh. Sehingga kata Imam Al-Barbahari, kalau orang yang jelek jalannya berbuat maksiat, kamu duduk bersamanya, tidak mengapa. Tidak merusak kamu kesesatannya, uh, maksiatnya. Tetapi kalau ahlul bid'ah wa dalalah, jangan kamu duduk bersamanya. Idza kanatil mukhalatah bi niyatid da'wah. Lihat catatannya dari penulis. Kalau kita duduk bersama orang yang berbuat maksiat tadi, kalau untuk berdakwah, yang kedua syaratnya wa amina ala nafsihi syar. Aman dari kekhawatiran terbawa fitnahnya dosanya fiddin wa kana amiran nahiyan wa la yarda wa yutabi' dan juga syarat ketiga harus dalam keadaan dia menyuruh berbuat baik dan mencegah dari yang munkar dan tidak ridha dengan apa yang diperbuatnya wala yutabi' dan tidak ngikut dengan apa yang diperbuatnya Fahadzal ladzi yahmilu alaihi kalamul Imam Al-Barbahari. Maka itulah yang terkandung dalam ucapannya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qala Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala. Inni la arju an yakuna ashabul hadis khairun nas. Kata Abu Bakar bin Ayyash Ibn Ayyash rahimahullah, sungguh Aku sangat berharap kalau ashabul hadis itulah khairun nah sebaik-baik manusia. Yuqimu ahaduhum bibabi wa qad kataba anni. Mereka berdiri, mereka menunggu di pintu rumahku dan mereka sudah menulis riwayat-riwayat dariku. Falau syaa an yarji' wa yaqul haddatsani Abu Bakar jami'a hadithihi fa'al illa annahum la yukadzibun illa annahum la yakdzibun kata Abu Bakar bin sungguh aku berharap aku menduga kuat bahwa ahlul hadis adalah sebaik-baik manusia kenapa demikian mereka menunggu di pintu rumahku untuk mengambil riwayat dariku padahal mereka sudah mencatat sebagian riwayat dariku tapi mereka tetap menunggu di rumahku untuk mendapatkan riwayat berikutnya, untuk mendapatkan riwayat berikutnya. Falau syaa an yarji'a wa yaqul haddatsana Abu Bakar jami'a hadithi fa'al. Kalau saja mereka mau, mereka bisa pulang ke rumahnya dengan santai, kemudian bilang kepada kaum muslimin bahwa aku sudah mendengarkan dari Abu Bakar bin Ayyas semua hadisnya. Bisa kalau mau. Hanya saja mereka bukan orang yang berdusta. Hanya saja mereka bukan orang yang gampang berdusta. Sehingga mereka tetap menunggu riwayat berikutnya. Kalau saja mereka berkata, Aku sudah mendengar dari Abu Bakar bin Ayyash semua riwayatnya. Haddatana Abu Bakar bin Ayyash, haddatana Abu Bakar bin Ayyash. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Mau dicek, ketemu nggak? Ketemu. Sezaman. Bahkan sudah pernah datang ke pintu rumahnya, sudah pernah mendapatkan riwayat-riwayat sebagiannya. Sebagiannya benar, sebagiannya dusta. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Dan kaum muslimin akan percaya karena mengira ini orang pernah kok mengambil dari Abu Bakar bin Ayyad. Memang jelas saksinya banyak, tapi tidak. Anahum layak ribun. Mereka tidak berani berdusta. Sehingga mereka tetap menunggu riwayat. Yang berikutnya, riwayat yang dia sudah dapat riwayatkan haddatsana Abu Bakar dan riwayat yang belum aku belum mendengar daripadanya. Walaupun sudah tahu dari orang lain, dia tidak berani menyatakan haddatsana Abu Bakar ibn Ayyas. Enggak berani menyatakan menyampaikan kepada Abu Bakar ibn Ayyas karena belum mendengar langsung dari orangnya. Sehingga dia akan menyebutkan dengan sanad yang tiga ali. Dia akan sebutkan menyampaikan kepada si fulan, si fulan dari Abu Bakar bin Ayyas. Jujur. Kalau dia mau untuk menyatakan kalau Abu Bakar bin Ayyas bisa. Tetapi mereka tidak mau berdusta ini khonibina azakumullah. Berarti kelebihan ahlul hadis di samping semangatnya mencari ilmu riwayat hadis juga karena jujurnya mereka sehingga mereka dikatakan kalau aku melihat mereka seakan-akan aku melihat para sahabat Rasulullah SAW ilmunya adalah ilmu Rasul apa yang dijawabnya adalah jawaban dari Rasul apa yang dipatwakannya fatwa dari Rasul apa yang disampaikannya semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Hidayah Warahmah. Kita akan lanjutkan Insyaallah pada bab berikutnya di waktu yang mendatang. Ar-rif'ah wan najah fi ta'allumi sunnah. Kemuliaan dan keselamatan dengan belajar sunnah. Ini penting buat kalian wahai tulab al-ilm. Penting bagi kalian wahai para santri bahwasanya bab ini menunjukkan seorang yang akan jadi mulia dan selamat di dunia dan akhirat adalah dengan belajar sunnah, belajar hadis.